Dan beliau masuk ke dalam hukum yang ketujuh, as yaitu rutbatul fa'ili wal maf'uli bin nisbati lil fi'li. Yaitu derajat atau tingkatan bagi fa'il dan maf'ul jika disandarkan kepada fi'il. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-237 dan bait yang ke-238 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal aslu fil fa'ili an yattasila Hukum asal bagi fa'il itu bersambung dengan fi'ilnya Maksudnya fa'il itu asalnya terletak langsung setelah fi'il itu yang dimaksud dengan bersambung. Jadi urutannya fiil, kemudian disebutkan fa'ilnya. Kemudian beliau melanjutkan wal aslu fil maf'uli an yanfasila. Dan hukum asal bagi maf'ul itu terpisah dari fiilnya. Apa yang memisahkan fiil dengan maf'ul yaitu fa'il tadi. Karena fa'il terletak langsung setelah fiil, maka urutannya menjadi fi'il, kemudian fa'il, baru disebutkan maf'ulnya. Antara fi'il dan maf'ul itu terpisah, yang memisahkan adalah fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa qad yuja'u bi khilafil asli. Dan terkadang didatangkan menyelisihi hukum asal. Artinya apa? bisa jadi pada suatu jumlah atau kalimat itu urutannya tidak fiil, fa'il, kemudian maf'ul. Ya, bisa jadi urutannya menjadi fiil, maf'ul disebutkan dulu artinya maf'ul bersambung dengan fiilnya, kemudian baru fa'ilnya. Terkadang ada susunan yang seperti itu. Kemudian wa qad yajil maf'ulu qoblal fi'li. Dan terkadang maf'ul itu datang sebelum fi'il. Artinya apa urutannya maf'ul dulu, kemudian fi'il, baru kemudian fa'il. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan kedua bait ini Hada huwal hukmus sabi'u min ahkamil fa'ili. Ini merupakan hukum yang ketujuh dari hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Wa huwa annal asla fil fa'ili an yattasila bi fi'lihi. Yaitu bahwa hukum asalnya fa'il itu bersambung dengan fi'ilnya. Artinya apa? Fa'il datang langsung setelah fi'ilnya, disebutkan langsung setelah fi'ilnya. Mengapa? Li'annahu munzalun manzilata juz'ihi. Karena fa'il itu diposisikan dalam kedudukan sebagai bagian dari fi'il itu sendiri. Ya, karena kita tahu dalam rukun jumlah itu harus ada musnad dan musnad ilaihi. Maka fi'il itu juga memerlukan fa'il. Seolah-olah fa'il adalah bagian dari fi'il itu sendiri. Maka karena diposisikan sebagai bagian dari fi'il, karena itu didatangkan langsung setelah fi'il. Walihada ja'at alamatur raf'i ba'dal fa'ili fil amthilatil khomsati. Dan oleh karena itu, tanda rofa itu diletakkan setelah fa'il di dalam al-amthilatul khomsah. Ya, tanda rofaknya itu diletakkan setelah fa'il. Nahwu contohnya yaktubuna. Ya, yaktubuna kita tahu di sini yaktubuna fa'ilnya yang mana? Yaitu wawu jamaah. Ya yang ada setelah huruf ba. Kemudian mana tanda rofaknya? Yaitu thubutun tununi Ya adanya nun setelah fa'il. Ini menunjukkan bahwa fa'il itu lebih dekat kepada fi'il daripada tanda rofak itu sendiri. Karena itu diletakkan bersambung dengan fi'il. Kemudian beliau melanjutkan wal aslu fil maf'uli an yanfasila anil fi'li. Dan hukum asal bagi maf'ul itu terletak terpisah dari fi'ilnya. Mengapa bi an yan bi an yata'akhkhara anil fa'ili? Karena dia diletakkan diakhirkan dari fa'ilnya. Jadi urutannya fi'il, fa'il kemudian baru maf'ul. Nahwu contohnya kharramal islamul ghisya. Ya, kharramal islamul ghisya. Islam mengharamkan kecurangan. Maka perhatikan di sini lafat al ghisya itu adalah maf'ul. Dan dia tidak bersambung langsung dengan fi'il kharrama. Ya, ada perantaraannya yaitu fa'il lafat al-islamu. Maka al-ghisya diletakkan di akhir dari fa'ilnya yaitu al-islamu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-16, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waritha Sulaimanu Dawuda. Ya, waritha Sulaimanu Dawuda dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Ya, telah mewarisi Daud. Ya, dalam bahasa Indonesia mewarisi artinya mendapatkan warisan. Berarti Sulaiman mendapatkan warisan dari ayahnya yaitu Daud. Maka di sini fi'il waritha dan maf'ul Dawuda itu terpisah. Yang memisahkan apa yaitu lafat Sulaimanu yang menjadi fa'ilnya. Kemudian kita lanjutkan bahadal aslu qad yakunu wajiban. Dan hukum asal ini, hukum asal yang bagaimana susunan bahwa fiil itu setelahnya harus fa'il, baru kemudian maf'ul ya. atau susunan di mana fa'il itu bersambung dengan fiil dan maf'ul terpisah dengan fi'il. Nah, susunan yang seperti ini, yang hukum asal ini, itu terkadang hukumnya wajib. Kama sayakti insya Allahu, sebagaimana akan datang penjelasannya insya Allahu. Waqad yukholafu. Dan terkadang juga hukumnya menyelisihi hal ini. Artinya tidak lagi menjadi wajib. fa yuqaddamul maf'ulu 'alal fa'ili. Maka bagaimana kalau menyelisihi hukum asal itu maf'ul diletakkan sebelum fa'ilnya. Artinya urutannya menjadi fi'il, maf'ul bihi baru fa'il. Terkadang seperti itu. Wa qad yataqaddamul maf'ulu 'alal fi'li. Dan terkadang juga maf'ul itu disebutkan sebelum fi'il. Artinya urutannya menjadi maf'ul dulu, fi'il baru fa'ilnya. Kemudian beliau melanjutkan wa tumul maf'uli 'alal fa'ili naw'ani. Dan didahulukannya maf'ul dari fa'ilnya itu ada dua macam hukum. Al-awwalu hukum yang pertama jaizun. Ya jaizun Artinya diperbolehkan untuk mendahulukan maf'ul dari fa'ilnya. Wa huwa ma khala min mujibit taqdimi awit ta'khiri. Kapan hukumnya jais? Itu ketika dalam jumlah tersebut itu kosong atau tidak mengandung sesuatu yang mewajibkan takdim atau takhir. Karena terkadang ada kondisi yang mengharuskan mendahulukan maf'ul misalnya. Atau mengakhirkan maf'ul. Selama yang mewajibkan tersebut tidak ada, maka hukum mendahulukan maf'ul itu menjadi jaiz, boleh. Nahwu contohnya, ammal musallina umaru. Ammal musallina umaru. Umar mengimami orang-orang yang sholat. Maka kita lihat di sini, maf'ul diletakkan lebih awal dari fa'ilnya. Urutannya menjadi uh, fi'il, kemudian maf'ulnya yaitu musallina, kemudian fi'ilnya yaitu umaru. Nah, maka di sini karena hukumnya jaiz, boleh, maka boleh juga disebut Amma Umarul musallina. Artinya sama. Ya, bahwa Umar mengimami orang-orang yang sholat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-8. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudorotan, maka dia memohon pertolongan kepada Robnya dengan kembali kepadanya. Maka perhatikan fi'il massa, ya massa. Massa itu ya fi'il. Nah, setelah fi'il di sini kita lihat yang disebutkan adalah maf'ulnya dulu, yaitu lafat al-insana. Kemudian durrun itu baru fa'ilnya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-133 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Idh hadoro Yaqubal mautu Idh hadoro Yaqubal mautu Ketika Yakub kedatangan maut maka perhatikan fiil hadoro itu disebutkan maf'ulnya dulu, yaitu lafat Yaquba. Baru kemudian disebutkan fa'ilnya, yaitu al-mautu. Fal insana maf'ulun muqaddamun alal fa'ili. Maka pada ayat yang pertama, lafat al-insana itu adalah maf'ul yang didahulukan dari fa'ilnya. Apa itu fa'ilnya? Wahuwa durrun, yaitu lafat durrun. Kemudian bagi ayat kedua wa yaquba maf'ulun muqaddamun 'alal fa'ili. Maka lafat yaquba adalah maf'ul yang didahulukan dari fa'ilnya. Apa fa'ilnya yaitu al-mautu. Kemudian athani hukum yang kedua yang berlaku bagi didahulukannya maf'ul yaitu wajibun. Yaitu wajib mendahulukan maf'ul wasayati insyaallahu dan akan datang penjelasan mengenai hal tersebut insyaallahu taala. Wa amma taqattumul maf'uli 'alal fi'li fa naw'ani aidan. Dan adapun mendahulukan maf'ul atas fi'ilnya. Kalau tadi kan mendahulukan maf'ul atas fa'il. Nah, ini didahulukan atas fi'ilnya. Urutannya menjadi maf'ul fi'il kemudian fa'il. Maka ada dua macam hukum juga. Al-awwalu, hukum yang pertama, jaizun. Hukumnya boleh. Wa huwa ma khala min mujibit taqdimi awit ta'khiri. Ini juga sama. Selama dalam jumlah tersebut, itu tidak mengandung sesuatu yang mewajibkan didahulukannya maf'ul atau diakhirkannya maf'ul. Nahwu contohnya al-wajiba katabat talibu. Al-wajiba katabat talibu. tugas tersebut itu dikerjakan oleh pelajar tersebut. Maka karena tidak ada hal yang mewajibkan didahulukannya maf'ul atau diakhirkannya maf'ul, ini hukumnya jaiz, boleh. Maka asalnya boleh dibaca katabat talibul wajiba. Ya, jadi boleh diakhirkan, boleh juga didahulukan seperti ini. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Maaf, surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ Ya, فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ Ya maka beberapa orang ya di antara mereka itu kalian dustakan dan beberapa orang yang lain kalian bunuh. Ya. Maka kita lihat ada catatan kaki terkait Al-Baqarah ayat 87 ini. Al-fa'u atifatun. Fa yang ada pada fa itu adalah huruf ataf. Wal aslu dan asal dari ayat ini fakadzabatum fariqan. Ya fakadzabatum fariqan. Kemudian dibalik menjadi fafariqan kadzabtum. Ma'tufun ala qawlihi istakbartum. Dan kadzabtum ini diatofkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala istakbartum min qawlihi ta'ala dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama sebelumnya yaitu afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum ya apakah ya setiap datang kepada kalian ya seorang rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian merasa sombong. Ya, maka itu diatofkan kepada istakbartum di sini. Kemudian kita kembali ke atas. Fa fariqan maf'ulun muqaddamun lil fi'lil ladzi ba'dahu. Maka lafat fariqan adalah maf'ulun yang didahulukan dari fiil yang datang setelahnya, yaitu kazzabtum. Asani, hukum kedua yang berlaku bagi didahulukannya maf'ul dari atau atas fiilnya, yaitu wajibun, hukumnya wajib. Walahu mawadhi'u thalathatun. Dan ada tiga tempat di mana wajib mendahulukan maf'ul dari fi'ilnya. Wal awalu pos posisi yang pertama an yakunal maf'ulu minal alfadhil lati lahas sadaratu yaitu ketika maf'ulnya berupa lafat-lafat yang haknya itu harusnya ada di awal jumlah yang memiliki saudara hak untuk diletakkan di awal jumlah Contohnya apa? Ka asma isyarti wal istifhami. Seperti isim-isim syarat dan isim-isim istifham. Itu ya, diletakkan di awal haknya. Ya, haknya itu memang berada di awal jumlah. Nahwu, contohnya, ayya mukhlisin tukrim ukrim. Ya, ayya mukhlisin tukrim ukrim. Maka dalam jumlah ini kita lihat ada isim syarat yaitu ayya. Ya, sehingga maknanya ya orang jujur mana saja yang engkau muliakan itu maka aku akan memuliakannya. Ya jawabnya adalah ukrim. Maka di sini fa'ayya maf'ulun muqaddamun lil fi'li tukrim. Maka ayya di sini adalah maf'ul yang didahulukan atas fi'ilnya yaitu tukrim. Watakotumuhu wajibun dan mendahulukan ayya dari tukrim itu hukumnya wajib. Mengapa li'anna lahu as-sadarata? Karena lafat ayya di sini memiliki hak sadarah, ya hak untuk diletakkan di awal jumlah. Wa kadza law udhifa lima lahu as-sadaratu. Demikian juga jika ada suatu lafat yang diidofahkan atau disandarkan kepada suatu lafat yang haknya itu diletakkan di awal jumlah, memiliki hak saudara. Contohnya apa? Nahwu koman qobalta. Ya koman qobalta. Sahabat siapa yang engkau temui? Maka di sini lafat sodiqo itu diidofahkan kepada lafat man dan man di sini adalah isim istifham. Yang dia itu memiliki saudaroh, hak untuk diletakkan di awal jumlah. Fasadiqa maf'ulun muqaddamun lil fi'li ba'dahu. Maka lafadz sadiqa itu adalah maf'ul yang didahulukan bagi fi'il yang setelahnya, yaitu qobalta wa huwa wajibut taqdimi dan lafadz sadiqa itu wajib diletakkan sebelum fiil wajib didahulukan li'annahu udhifa limanil istifhamiyati karena lafadz sadiqa diidhofahkan kepada manil istifhamiyatu ya man istifhamiyah Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-81 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fa ayya ayatillahi tungkirun Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kalian ingkari Fa ayya maf'ulun muqaddamun lil fi'li tungkiruna maka lafat ayya di sini itu uh, maf'ul yang didahulukan atas fiil tunkiruna. Ya, dan di sini uh, berfungsi sebagai istifhamiyah, isim istifhamiyah. Nah, isim istifham. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke 110 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyamma tad'u falahul asmaul husna dengan nama yang mana saja kalian seru ya Allah memiliki nama-nama yang ya terbaik ya maka fa ayyan maf'ulun muqaddamu lil fi'li tad'u maka ayyan itu adalah maf'ul yang didahulukan bagi fi'il tada'u. Ya, kemudian ada ma di situ wa ma harfun zaidun i'roban muakkidun ma'nan. Dan ma di situ adalah huruf tambahan huruf zaid secara i'rob, dan huruf muakkid huruf yang menekankan secara makna. Ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa ini adalah adab kita ke kepada firman Allah bahwa di dalam Al-Qur'an itu tidak ada huruf zaid saja. Ya, huruf yang tambahan tidak ada. Secara i'rab mungkin itu huruf tambahan. Namun pasti ada maknanya yaitu sebagai penekanan. Karena kita meyakini bahwa tidak mungkin ada satu huruf pun yang sia-sia yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian athani Posisi yang kedua di mana wajib mendahulukan maf'ul dari fi'ilnya itu adalah an yaqa'a 'amiluhu ba'da fa'il jazai fi jawabi amma syartiyyati dhahirati awil muqaddarati yaitu amil bagi maf'ulnya berarti fi'ilnya ya fi'il yang beramal kepada maf'ul tersebut itu terletak setelah setelah fa jazaa Ya fa jaza sebagai jawab amma. Ya sebagai jawab amma. Yang amma ini adalah syartiyah. Ya, baik itu tampak ataupun diperkirakan. Namun ada syaratnya walasma yafsilu baina hadzal amili wa amma. Ya dan tidak ada isim yang menjadi perantaraan antara amil berarti fiilnya, dan amma. Jadi ketika setelah amma, ya, amma syartiyah tersebut, itu kemudian ada jawab, ya, jawabnya itu fiil yang bersambung dengan fa, ya, fa jaza. Dan antara amma dengan fa dan fiil tersebut tidak ada isim yang menjadi perantaraan. Fayajibu taqdimul maf'uli bihi maka wajib mendahulukan maf'ul dari fiilnya tersebut. Liyakuna fa'asilan, supaya dapat menjadi perantaraan antara amma dengan fiil tersebut yang bersambung dengan fa tadi. Mengapa? Li'annal fi'la karena yang namanya fi'il wa khosotan al makru bi fa'il jazai ya khususnya yang fiil yang bersambung dengan fa jaza la yali amma ya dia tidak dapat mengikuti amma secara langsung ya maka fiil yang bersambung dengan fa jaza itu tidak boleh datang langsung setelah amma harus ada kata yang lain kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Duha ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar." Adapun terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Maka perhatikan antara amma dan fiilnya yaitu yang bersambung dengan fa yaitu fala taqhar itu asalnya tidak ada isimnya. Ya, tidak ada sesuatu yang menjadi perantaraan. Ya, tapi tidak boleh dikatakan fa'amma falatak haril yatima. Tidak boleh. Maka pada saat ini wajib mendahulukan maf'ulnya, yaitu al-yatima, ya, daripada fi'ilnya. Ya, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Fa'amma, maka lafat fa'amma, alfa'u robitotun li jawabi syartin muqaddarin. Fa yang ada pada fa amma itu adalah fa rabithah atau fa jawab sebagai jawab syarat yang diperkirakan. Amma harfu syartin wa tafsilin wa taukidin dan amma adalah huruf syarat dan hukum yang memerinci, maaf huruf yang memperinci dan huruf yang menekankan. Al-yatima maf'ulun bihi muqaddamun ala amilihi. Al-yatima adalah maf'ul yang didahulukan dari amilnya yaitu fi'il taqhar. Fala alfa'u rabitatun li jawabi amma. Ya fa yang ada di situ fa rabitah sebagai jawab amma. Wa jumlatu taqhar la mahallalaha minal i'rabi. Dan jumlah taqhar itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab Jawab syartin ghairu jazimin. Itu jawab syarat yang tidak jazm. Ya dari kedudukannya ya. Kalau lafat takaharnya jazm, tetapi sebagai kedudukannya itu tidak uh, jazm. Kemudian kita kembali ke atas. Wa qawlihi ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbaka fakabbir." Dan Robmu maka agungkanlah. Ya. Kita lihat catatan kaki wa yara hisyamin annal fa'a atifatun fi mithli hadal maudi'i dan Ibnu hisyam rahimahullahu taala itu berpendapat fa yang ada pada ayat ini itu adalah huruf atof. Ya. Fal fi'lu ma'tufun ala ma qablahu. Dan fi'il tersebut diatofkan kepada yang sebelumnya. Unzur al-mughni. Ini dapat dilihat di kitab beliau Mughnil Labib. Safhata ihda wa isrina wa mi'ataini. Pada halaman 221. Kita kembali ke atas fi qawlika. Ya ini berbeda dengan ucapanmu ammal yauma fahfaz waqtaka. Adapun hari ini ya maka jagalah waktumu. Fala yajibu taqdimul maf'uli waqtaka. Maka dalam contoh ini tidak wajib untuk mendahulukan maf'ul yaitu waqtaka. Mengapa li husulil fasli bidzorfi? Karena antara amma dan fahfad itu ada perantaraan. Apa? Yang menjadi perantaraan adalah dzaraf al-yauma. Karena ada sesuatu yang menjadi perantaraan, maka waktaka tidak wajib didahulukan. Makanya tadi ada batasan uh, eh, walasma yafsilu baina hadzal amili wa amma. Ya ada kait tidak ada isim yang menjadi perantaraan antara amil dan amma. Kemudian kita lanjutkan atsalitsu kondisi atau posisi ketiga di mana maf'ul wajib didahulukan dari fi'ilnya. Yaitu apa? An yakunal maf'ulu dhamiran munfasilan. Yaitu ketika maf'ulnya berupa domir munfasil. Lau ta'akhkhara an amilihi wajabat tisaluhu bihi. Yang jika diakhirkan dari amilnya, maka wajib bersambung dengannya. Ya, jadi ketika maf'ulnya adalah domir munfasil, yang kalau diakhirkan dari amilnya, itu wajib bersambung dengannya wa dzalika fi ghairi babi salnihi wa khiltanihi. Namun ini berbeda atau ini bukan tidak termasuk dalam pembahasan ini bab salnihi wa khiltanihi. Ya alladzaini yajuzu fihi malittisalu walinfisalu ma'at ta'akhuri. Karena kalau untuk yang salnihi dan khiltanihi keduanya ini boleh Eh, domir haknya itu disambung atau dipisah walaupun diletakkan di akhir. Jadi ini boleh dua keadaan, boleh disambung, boleh dipisah. Maka tidak masuk dalam pembahasan asalif ini, yang ketiga ini. Karena di sini an yakunal maf'ulu domiron munfasilan lau ta'akhkhara an amilihi la wajabat tisaluhu bihi. Yaitu domir munfasil yang kalau diakhirkan, itu wajib menjadi domir mutasil. Kalau salnihi boleh menjadi salni iyahu. Ya. Di sini maf'ulnya ada dua. Ya. Mintalah kepadaku hal tersebut. Ya, atau khiltanihi. Engkau menyangka aku adalah hal tersebut. Ya, ini ada pembahasannya pada bab domir. Ya, bab domir bagian awal dari alfiyah ini. Yaitu pada bait wasil awif silha asalni hiwama ashbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Ada salnihi di situ. Ya, kemudian setelahnya kada kakhil tanihi wattisola akhtaru ghairi fi fisola. Di situ juga ada tanihi. Jadi bukan pembahasan itu. Tetapi yang dibahas di sini itu adalah domir munfasil yang kalau diakhirkan itu wajib menjadi mutasil. Wa mithalu dhalika dan contohnya ayyuhasyababu iyyakum nukhotibu. Wahai para pemuda, hanya kepada kalianlah kami berbicara. Wa iyyakum tarqubul biladu. Dan hanya kalianlah yang dipantau oleh negeri-negeri. Fastaqimu ala ta'atillahi ta'ala. Maka beristiqomalah kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ayyuhasyababu iyyakum nukhatibu ya. Kemudian wa iyyakum tarkubul biladu. Itu didatangkan dalam bentuk domir munfasil. Namun bagaimana kalau domir munfasil tersebut diakhirkan? Ya, diakhirkan maka dia wajib untuk menjadi mutasil. Ya, mengapa kita lihat falau ta'akhkharal maf'ulu lakulna. Kalaulah maf'ul itu diakhirkan, maka kita katakan nukhatibukum wa tarqubukum. Ya nukhatibukum wa tarqubukum. Tidak boleh nukhatibu iyyakum dan tarkubu iyyakum, tapi wajib menjadi muttasil. Kalau misalnya kita katakan nukhatibukum dan tarkubukum, fayafutul gharadul maqsudu minat taqdimi, maka akan hilang tujuan yang dimaksudkan dari mendahulukan maf'ul tersebut. Ya apa? Wahual khasru, yaitu adanya maksud khasr di situ. Membatasi, menunjukkan hanya. Ya. Kalau kum, ya bisa dikatakan kami berbicara pada kalian. Tetapi bisa jadi kami juga berbicara pada selain kalian. Ya, tidak ada kekhususan. Tapi kalau saya katakan kum iyyakum nukhatibu, hanya kepada kalianlah kami berbicara. Jadi nanti kalau dibalik, makna khasarnya hilang. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat kelima. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi dengan mendahulukan iyaka itu menunjukkan makna hanya. Ya hanya. Hasar. Ya, karena kalau mengatakan na'buduka dan nasta'inuka, itu ada kemungkinan ya, menyembah yang lain dan juga meminta pertolongan kepada yang lain. Tetapi dengan mengatakan iyyaka budu, wa iyyaka nasta'inu, hanya kepada hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, itu menunjukkan makna hasr. Ya, kalau dibalik hilang maksudnya. Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal aslu fil fa'ili an yattasila ila akhirih. Ai maksudnya innal asla fi takwinil jumlati wa tartibiha ya, bahwa hukum asal dari susunan jumlah dan urutannya ya qatadi an yattasilal fa'ilu amilihi. Ya, hukum asalnya dari susunan jumlah dan urutannya itu membawa konsekuensi bahwa fa'il itu bersambung dengan amilnya, yaitu fi'il. Wa an yanfasilal maf'ulu bihi an dzalikal amili. Ya, dan konsekuensi yang lain, maka maf'ulun bihi ya wa an yanfasilal maf'ulu bihi an dzalikal amili. Maf'ulun bihi itu terpisah dari amil tersebut. Kenapa terpisah? Bisa babi ilfa, ili, fasilan bainahuma. Karena adanya fa'il yang menjadi pemisah antara fi'il dan maf'ulun bihi. Walakinna hadal asla la yura'a ahyanan. Ya akan tetapi hukum asal ini itu terkadang tidak diperhatikan. Ya, tidak kemudian pasti dilaksanakan faqad yataqaddamul maf'ul bihi 'alal fa'ili. Maka terkadang maf'ul bih itu didahulukan dari fa'ilnya. Wa qad yataqaddamul maf'ul bihi 'alal fi'li aidon. Dan terkadang juga maf'ulun bihi itu didahulukan dari fi'ilnya juga. Kemudian kita lanjutkan wujubu taqdimil fa'ili, wajib mendahulukan fa'il. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau wa akhiril maf'ula in la in labsun khudir au udmiral fa'ilu ghairu munhasir. Dan akhirkanlah maf'ul ya berarti kalau akhirkan maf'ul berarti dahulukanlah fa'il. Kapan itu in labsun khudir? Jika dikhawatirkan atau untuk menghindari kesamaran. Au'ud mirol fa'ilu ghoiro munhasir. Atau ketika fa'ilnya itu berupa domir yang tidak dihasr. Ya, tidak dihasr. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, Arafna fima madha annal asla taqattumul fa'ili alal maf'uli. Kita telah mengetahui dari penjelasan sebelumnya bahwa hukum asal dalam jumlah itu fa'il didahulukan atas maf'ulnya. Wa qad yakunu wajiban dan terkadang didahulukannya fa'il atas maf'ul itu hukumnya wajib. Wa dzalika fi thalathati mawadhi'a. Dan itu ada pada tiga posisi al awalu posisi yang pertama, idha hmm. khifal tibasu ahad. Idha khifal tibasu ahadihima bil akhori. Jika dikhawatirkan kesamaran atau kerancuan salah satunya dengan yang lain. Atau dengan kata lain, dikhawatirkan nanti failnya dikira maf'ul bih, atau juga sebaliknya maf'ul bih itu dikira fa'il bisa terjadi. Ya misalnya ini seperti dicontoh, sama-sama isim makesur misalnya. Ya, sama-sama alif akhirnya. Maka terkadang karena tidak tampak tanda i'rabnya, tidak tahu mana yang uh, marfu, mana yang mansub, maka dikhawatirkan ada kesamaran. Kama idza khafiyal i'rabu fihima. Ya, sebagaimana jika di ya samar i'rab di antara kedua kata tersebut. Walam tujad qarinatun tubayyinul fa'ila minal maf'uli dan tidak ada petunjuk ya tidak terdapat petunjuk yang menjelaskan mana yang fa'il dan mana yang maf'ul. Wa min mawadhi'i khafa'il i'rabi an yakuna kullun minhuma isman maqsuran. Jadi antara contoh ya, kasus atau kedudukan samarnya i'rab itu ketika masing-masing dari dua kata tersebut itu sama-sama isim maqsur. La tadharu alaihil harokatu. Yang karena isim maqsur, maka sama-sama tidak terlihat harokat dari dua kata tersebut. Nahwu contohnya akroma Isa Musa. Ya akroma Isa Musa. Maka di sini wajib dipahami bahwa Isa lah yang memuliakan Musa. Ya Isa memuliakan Musa. Tidak boleh dipahami Musa memuliakan Isa. Ya karena ini nanti menjadi rancu karena sama-sama tidak terlihat mana yang marfu dan mansub, maka di sini wajib mengikuti hukum asal bahwa setelah fiil itu fa'il, kemudian setelah fa'il itu baru maf'ul. Fayajibu kaunu Isa fa'ilan wa Musa maf'ulan. Maka wajib menjadikan Isa sebagai fa'il dan menjadikan Musa sebagai maf'ul. Kita lanjutkan Fa'in wujida qarinatun lafziyatun au ma'nawiyatun tubayyinu ahadahuma minal akhari. Kalau terdapat suatu petunjuk, ya baik petunjuknya itu petunjuk lafdziyah ataupun maknawiyah yang menjelaskan bahwa salah satu atau dapat membuat jelas salah satu dari yang lainnya. Artinya menjadi jelas bahwa ini itu pasti fa'ilnya atau ini maf'ulnya. Maka kalau ada petunjuk seperti itu, lam yajib taqdimul fa'ili. Maka tidak wajib mendahulukan fa'il. Fallafziyatu, maka contoh dari korinah yang lafziyah, nahwu contohnya, wa'adhat Isa layla. Wa'adhat Isa layla. Kita perhatikan antara Isa dan Laila itu sama-sama isim makasur. Tetapi di sini ada korinah atau petunjuk lafziyah. Apa itu? Tak taknif. Ya wa'adot. Wa'adot. Ya wa'adot. Ada ada tak taknif di situ. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pelakunya atau fa'ilnya itu wanita. Maka di sini yang nama wanita adalah Laila. Sehingga ini pasti fa'ilnya adalah Laila. Walaupun Laila dan Aisyah dibolak-balik, kita tahu fa'ilnya adalah Laila. Ya, Laila menasihati Isa. Fa Laila fa'ilun maka lafat Laila fa'il bidalili ta'nitsil fi'li. Yang menjadi dalilnya adalah taknitsnya fi'il. Wal ma'nawiyatu dan korinah yang maknawiyah, nahwu contohnya, kasa, kasarol aso Musa. Ya, kasarol aso Musa. Maka Al-Asa dan Musa itu sama-sama akhirnya alif. Tetapi walaupun dibolak-balik Musa dan Al-Asa, itu secara makna tidak mungkin Musa menjadi maf'ul. Ya pasti Musa itu menjadi fa'il. Kenapa? Fa Musa fa'ilun bidalalatil makna. Maka Musa itu fa'il karena dalilnya adalah maknanya. Karena yang bisa mematahkan yaitu pasti manusia ya atau yang memiliki kemampuan bergerak ya Musa lah yang mematahkan tongkat tidak mungkin tongkat mematahkan Musa kemudian athani kedudukan yang kedua di mana e, fa'il itu wajib didahulukan dari maf'ulnya an yakunal fa'ilu dhamiran muttasilan Ya, ketika fa'ilnya berupa domir mutasil Sawaun akanal maf'ulu bihi domiron wala hasro fi ahadihima. Ya, sama saja baik ketika maf'ulnya berupa domir yang tidak ada makna hasr di antara salah satu dari uh, domir tersebut. Ya, jadi syaratnya tidak boleh ada hasr, baik di fa'ilnya atau maf'ulnya. Contohnya apa? Awantuka kama awantani. Ya awantuka kama awantani. Saya mendukungmu sebagaimana engkau mendukungku. Maka di sini fa'ilnya domir mutasil. Ya awantu. Kemudian maf'ul bihinya apa? Domir mutasil juga. Awantuka. Ya, kemudian awantani. Itu sama. Baik fa'il maupun domirnya fa'il maupun maf'ulnya sama-sama domir. Dan tidak ada hasr di situ. Maka wajib yang disebutkan itu fa'ilnya dulu. Tidak boleh awan katu, ya, tidak ada dalam struktur bahasa Arab. Amka nasman dhohiron. Dan sama juga jika maf'ul bihnya berupa isim dhohir. Nahwu contohnya atqantul amala. Ya atqantul amala saya terampil dalam pekerjaan tersebut. Maka di sini fa'ilnya adalah tak ya, atqantu, ya tu di situ. Maka karena itu tidak boleh ya, atau tidak mungkin ya al-amala itu didahulukan dari fa'ilnya. Unzur ini dapat dilihat di At-Tasrihu 'ala Tawdihi, ya, kitab At-Tasrih 'ala Tawdih, Al-Mujallad al awwal jilid pertama, safhata khamsin wa thamanina wa mi'ataini halaman 285. Kemudian An-Nahwul Wafi dapat dilihat juga an pada An-Nahwul Wafi. Al-Mujallad Tsaniya jilid kedua, safhata sab'in wa thamanin, halaman 87. Ya, kemudian fala yajuzu taqdimul maf'uli alal fa'ili. Maka pada kondisi ini tidak boleh mendahulukan maf'ul dari fa'il. Li'alla yanfasilat domiru ma'a imkanilit tisali. Ya, nah, supaya domir dengan uh, fi'il itu tidak terpisah. Ya, domir yang fa'ilnya, ya, fa'il berupa domir tidak terpisah dengan uh, fi'ilnya ma'a imkanil ittisali ya jika memungkinkan untuk disambung ya atau padahal memungkinkan untuk disambung kita lihat catatan kaki Laukut timal maf'ulu, ya kalau misalnya maf'ulnya didahulukan untuk contoh at kontul amala tadi, laqila maka dikatakan konal amala ana. Ya, artinya sama saya mahir dalam pekerjaan tersebut. Tapi ini apa? Wa hadza mukhalifun liqa'idatid dhamiril mutaqaddimati fi babin nakirati wal ma'rifati. Namun cara membaca seperti ini itu menyelisihi ya kaidah dhamir yang telah dibahas sebelumnya pada bab nakirah dan ma'rifah. Wa yajuzu taqdimuhu 'alal fi'li akan tetapi boleh yang maf'ul tersebut didahulukan dari fiilnya. Nahwu contohnya al-amala atqantu. Mengapa boleh? Li'annat domiro lam yanfasil. Karena domir ta itu tidak terpisah dari fi'il atqona. Bal baki bal baqiya ala tisolihi. Ya, bahkan tetap berada dalam kondisi mutasil, bersambung dengan fi'ilnya. Wa mithlu dhalika kaunul fa'ili wal maf'uli domiroini. Demikian juga ketika fa'il dan maf'ul itu sama-sama domir. Falau kuttimal maf'ulu 'alal fa'ili dan kalau maf'ul didahulukan dari fa'ilnya ta'adzdzara littisalu fil fa'ili. Maka menjadi tidak mungkin ya, mustahil bersambung dengan fa'ilnya. Contohnya tadi awan tuka, ya awan tuka. Kalau misalnya menjadi awan katu tadi, itu terpisah ya, tapi tidak ada dalam um, struktur atau susunan bahasa Arab yang umum. Kita kembali ke atas. itu kondisi ketiga di mana fa'il wajib didahulukan dari maf'ul, an yakunal maf'ulu mahsuran fil fa'ili nama au bi illa. Ketika maf'ulnya itu dihasr ya, ke dalam fa'ilnya dengan innama atau dengan illa. Nahwu contohnya innama yaqulul muslimus sidqa. Ya sesungguhnya seorang muslim itu hanya akan mengatakan kebenaran. Maka lafat as itu dibatasi kepada muslim bahwa muslim itu hanya akan mengatakan kebenaran. Ya, kalau saat seperti ini tidak boleh dibalik, al-muslimu harus diletakkan di awal. Wasayati qariban dzikru dzalika insyaallah. Dan akan datang penjelasannya ya sebentar lagi insyaallah. Wa ilal maudi'aini al-awwali wathani asyara biqaulihi. Maka kepada dua posisi yang mewajibkan didahulukan fa'il, yaitu posisi pertama dan kedua, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan, wa akhiril maf'ula ila akhirihi. Ai, maksudnya, qattimil fa'ila wa akhiril maf'ula. Wujuban. Dahulukanlah fa'il dan akhirkanlah maf'ul, dan hukumnya wajib idza khifal labsu jika dikhawatirkan ada kerancuan kesamaran au kanal fa'ilu dhamiran ghaira mahsurin yajibu ittisaluhu bi'amilihi atau ketika fa'ilnya itu domir yang tidak dihasar yang wajib bersambung dengan amilnya demikian wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.